بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kita akan sambung sedikit dari apa yang kita telah bahas agar diri-diri kita kokoh di atas manhaj salaf bagaimanapun keadaan kita serta tidak terperdaya dengan kebanggaan-kebanggaan dari kedudukan dunia ataupun kekayaan dunia Tadi kita sebutkan bahwasannya di antara sahabat yang mulia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya sebagai orang-orang pilihan yang mendampingi Rasulullah SAW kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fukara dan orang-orang yang duafa. Sampai suatu hari Rasulullah SAW sering menyebutkan dalam riwayat-riwayatnya. Abguni biduafa ikum inna tungsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Carikan saya, sandingkan saya dengan orang-orang yang lemah. Karena umat ini ditolong diantaranya adalah bidu'afaihim karena orang-orang lemah di antara mereka. Maka carikan saya orang-orang yang lemah. Fa inna tungsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Karena kita ini ditolong, kita diberikan rizki, nikmat dari berbagai macam nikmat minad din wa dunya adalah karena mereka di antara. Iya. Yeah. Sehingga ya fidina azakullah Itulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya Yang mereka ditimpa kefakiran dan kemelaratan Dalam keadaan mereka manusia yang mulia setelah Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW sendiri termasuk Akramun nas Manusia yang paling mulia Mereka tidak memakai ukuran dunia sebagai jalan untuk dakwah sampai dijelaskan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peringatan Allah Subhanahu wa taala la fakta ma fil ardi jami'an ma alafa baina kalau seandainya kamu menginfakkan oleh Muhammad seluruh apa yang ada di muka bumi ini tidak bisa mempernyatukan daripada umat ini akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatukan umat ini. Iya. Seumpama pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uang satu bendel satu bendel kepada setiap orang, berikan emas satu kantong kepada enam setiap yang diseru beliau tidak bisa meluluhkan hati mereka tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang dikehendakinya. Tidak kemudian diikat dengan harta, diberi pekerjaan ini, diberi pekerjaan itu, diberi bisnis ini dan itu. Bukan karena itunya, itu hanya wasilah saja. Tapi yang berikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah. Sehingga ini membanggakan kita semua untuk kita mencontoh kepada pendahulu kita yang soleh. Apapun keadaan kita, dari status sosial kita. Jangan minder untuk tetap di atas manhaj salaf. Jangan minder untuk mendakwahkan dakwah ilallah. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Walaupun manusia menolak, Allah akan ganti dengan yang lain yang lebih baik. Wa in nas, walaupun manusia menolak. Dan itu tantangan. Akan tapi dakwah harus diiringi dengan bekal-bekalnya. Bagaimana kaidah-kaidahnya dalam penerapan amaliyah kita atau muamalah kita? Utu ila sabili rabbika bil hikmah wal adalah hasanah wa jadilhum billadhi ahsan. Seru mereka yang membanggakan keduniaan itu dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik, kalau berdiskusi dengan cara yang baik. Iya. Ini afidana azakullah. Dengan seperti itu, walaupun mungkin kita seorang dai, walaupun kita seorang yang tidak memiliki sesuatu dari kalangan penyeru-penyeru kepada manhaj yang hak, kepada agama yang hak, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Iya. Ini yang afidina azakumullah. Fa'amal kufar, adapun orang-orang kafir yasrukhuna wa yamrukhuna fi ni'ami min babil istidraj lahum. Orang-orang kufar dan orang-orang munafik ataupun orang-orang mujrim sebagian mereka diberikan kemewahan, diberikan kegembiraan, kemudahan, kelapangan dari dunia-dunia mereka sebagai bentuk apa tadi? Istidroj. Jangan merasa itu sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian kita ya terlalu berlebihan dengan orang-orang yang berharta. Dudukkan mereka sebagaimana tempatnya Hormati mereka sebagaimana tempatnya. Jangan sampai dakwah ini ditukar dengan dunia. Yang dijelaskan oleh para ulama, ad-dunya da'uddin atau al-mal da'uddin. Harta dunia itu adalah penyakitnya agama. Wal alim au ilmu dawa'uddin. Sedangkan alim atau orang-orang yang berilmu adalah obatnya agama ini. Ya. Ini afidana azakumullah. Mereka orang-orang kufar diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan mereka. Mau berbuat apa aja di dunia ini dibebaskan mereka. Sebagai pelajaran buat kita itu hanya istidroh untuk mereka. Mereka nanti akan diadab dengan adab yang pedih. Sampai dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih Yu'ta yaumal mana nanti didatangkan yaumal mah An'am. Orang yang paling nikmat di dunia. Iya. Orang yang paling nikmat di dunia. Wa huwa min ahlil nar, wa huwa min ahli nar. Dia termasuk daripada penghuni neraka. Coba bayangkan kenikmatan apa sekarang yang dibayangkan. Rumah mereka yang paling nikmat. Mungkin gedungnya ada ratusan, tidak cuma satu. Ladang mereka yang paling luas. Mungkin istri ataupun wanita-wanita mereka bebas bergaul. Kedudukan mereka paling menguasai dunia ini. An'am Orang yang paling nikmat Tapi dia seorang yang Ahlun ahlu neraka. Wa yusbaku fin nari kemudian dicelupkan ke eh, ke neraka satu celupan saja. Wa yuqalu dikatakan kepadanya hal ra'aita khairan qat? Kamu pernah merasakan nikmat di dunia? Dia jawab, "Wallahi la, demi Allah tidak." Karena apa? Saking pedihnya azab neraka. Diumpamakan Api neraka itu kalau ditaruh di telapak kaki seseorang, maka otaknya mendidih. Diceritakan gigi-gigi mereka dibesarkan sebesar gini uh, gunung Uhud. Orang sakit gigi saja yang sekecil itu terkadang tujuh keliling, ya. Yang sana dimarahi sini dimarahi nggak ada apa-apa dimarin. Oh sakit sakit gigi ini kecil. Coba bayangkan sebesar gunung Uhud. Besar gunung Uhud. Iya. Kalau antum melihat sebelah utara Madinah di sana ada Gunung Uhud. Kalau yang sudah umrah bisa melihat besar sekali. Penghuni-penghuni neraka dibesarkan giginya sebesar itu. Artinya apa? Siksanya dilipat gandakan. Walaupun dia mungkin di dunia orang yang paling nikmat memiliki segalanya, memiliki ini dan itu, ya bernikmat-nikmat dengan dunia bebas dia dengan keduniaannya buat apa kalau dia ahlu neraka tidak ada gunanya iya tidak ada gunanya ini yang fitnah asakumullah punggung-punggung mereka dijauhkan bertahun-tahun perjalanan jarak punggung ini loh dari kanan ke kiri dilebarkan Jarak tahunan perjalanan Coba bayangkan. Dilipat gandakan. Iya. Itu orang yang paling nikmat. Baru satu celupan kemudian dikatakan kepadanya, "Kamu pernah merasakan nikmat di dunia?" Dia jawab, "Demi Allah tidak pernah." Padahal orang yang memiliki segalanya di dunianya. Nah, dan yang kedua dijelaskan bahwasanya ada seorang yang di dunianya dalam keadaan serba kekurangan. Iya. Dalam keadaan kemelaratan, banyak ujian, sakit, banyak masalah ini dan itu. Wah, penuh percobaan, penuh rintangan. Nah, banyak sekali berbagai macam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Bi Wal ولنبلونكم wa nafsi minal amali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah kasih ujian dia kurangan harta iya buah-buahan makanan ada yang meninggal saudaranya jiwa baik pada dirinya dan seterusnya dari berbagai macam cobaan-cobaan dan rintangan dan keterpurukan dunia akan tapi dijelaskan di yaumul kiamah dia sebagai seorang yang ahlu jannah ahlu jannah Rizbahu fil jannati kemudian dicelupkan ke jannah satu celupan saja Yukalulahu dikatakan kepadanya hal raita buksan kot. kamu pernah merasakan sakit pernah merasakan penderitaan jawabnya la wallahi demi Allah tidak karena apa al jannah dijelaskan tidak bisa dibayangkan dengan hati kita tidak pernah terlihat dengan mata kita tidak pernah terdengar dengan telinga kita wala udnun samiat wala ainun ra'at wala qatra fi qalbi bashar. Tidak pernah terbayangkan bagaimana indahnya neraka, eh, indahnya surga afan. Iya. Rajul tersebut dari ahlul jannah dimasukkan ke jannah satu celupan saja. Penderitaan yang di dunia tidak pernah terasa pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya ketika hamba-hamba tersebut semakin bertambah keimanannya. Iya, disebutkan dalam sebuah riwayat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Man asyadu bala'an ya Rasulullah? Siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasul mengatakan al-anbiya summal amsal wal amsal. Para nabi kemudian yang di bawahnya yang di bawahnya. Artinya kalau kita mau meniti jalannya Rasulullah SAW, kemudian menjadi orang-orang yang beriman, semakin mendekati, yang beramal semakin mendekati seperti Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan berbagai macam ujian. Dan itu sudah fitrah. Sudah fitrah. Dimanapun tempatnya, kapanpun zaumnya, eh, zamannya, siapapun kaumnya. Nah, ini yang fitnah azakumullah. Itu gambaran bagaimana mereka yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia dari kalangan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka diberikan kemewahan, diberikan kemudahan-kemudahan. Itu sebagai bentuk istidroj buat mereka. Maka sebagai penutup wala yastadilu bi zahrati dunya ala karamati ahliha. Inna Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh seseorang berdalil ataupun manusia di luar sana tidak boleh mereka berargumen bahwasannya kalau banyaknya dunia ada pada mereka itu benar. Kalau banyaknya dunia ada pada mereka pasti tidak diazab. Kalau ada banyaknya dunia pada mereka pasti mereka di atas petunjuk. Iya. Dan itu anggapan orang-orang yang berharta seperti itu, yang punya kedudukan meremehkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang kufar dan musyri dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka apa? Mereka itu banyak temannya anak-anak kecil, para janda, orang-orang rendah. Tidak ada dari mereka yang tokoh, tidak ada dari mereka yang eh, orang-orang yang besar. Tidak ada dari mereka yang konglomerat. Persis di zaman Rasulullah SAW. Ya, maka di zaman ini pun sebagian manusia tertular dengan penyakit seperti ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti istiqomah di atas manhaj salaf terjauhkan dari pemahaman seperti ini. Kok yang ketemu saya orang-orang itu saja? Ya wajahnya itu-itu saja. Ya, Masya Allah. Dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta itu, minta bantuan ini, bantuan itu. Ya qadarullah. Itu bukan ukuran. Iya. Maka tidak boleh seseorang berdalil bahwasannya ketika diberikan kepadanya perhiasan dunia itu sebagai bentuk kemuliaan buatnya. Wa inna ma yastadilu karamah al-ab ala Allah idza kana ala amali salih. Karena seharusnya seseorang itu ketika dia berargumen, berdalil, yang menjadi ukuran adalah amal soleh. Amal soleh karena Rasulullah SAW bersabda, yudba'ul mayit ala salasah. Yang mengikuti mayit itu, atau yadba'ul mayit ala salasah. Yang mengikuti mayit itu cuma tiga. Apa itu Pak? Ahluhu, maluhu, wa amaluh. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Rasulullah SAW bersabda, wayarji usnani, yang akan kembali dua kau wahid yang akan tinggal cuma satu. Yang akan tinggal apa? Menemani kita amal kita. Harta tidak dibawa mati. Sampai dijelaskan oleh Imam Musaimin rahimullah adalah seorang bersemangat untuk dia memupuk teman dia di waktu dia dikubur. Ketika menjelaskan hadis ini. Bersemangat dia untuk beramal dengan amal yang soleh dan tidak mungkin terjadi terwujud amal yang soleh tanpa ilmu tanpa belajar seperti ini Ini amal ilmu bita'alum ilmu itu dengan belajar iya dengan ilmu kita belajar seperti ini timbul keyakinan kemudian kita beramal dengan bimbingan Rasulullah SAW tidak mungkin terwujud amal yang soleh kalau kita tidak sebagaimana yang kita sebutkan di depan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dua ini termasuk daripada apa? Surut min belil amal. Syarat diterimanya amal. Kita lihat orang di luaran. Mereka semangat beramal ribuan kali, masya Allah ini sekian kali sekian kali. Nah, panjang puasa sekian kali sekian kali. bahkan itu diamalkan ketika dia masih di TK sampai dia mau meninggal sudah tua. Kalau tidak diterima, buat apa? Karena dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak mencontoh Rasulullah SAW. Iya, buat apa? Tidak ada gunanya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasannya al-ihtisad fi sunnah khairun min al-istidad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu lebih disukai daripada bersungguh-sungguh dalam sesuatu yang diada-adakan, nggak ada contohnya. Ya. Ini yang fidina asakumullah. Nah, maka tidak boleh seseorang mereka berdalil kemuliaan itu adalah dengan hartanya atau kedudukannya atau kemewahan yang dia miliki dari keduniaan akan tapi kemuliaan itu dibuktikan dengan amal yang soleh ya dengan amal yang soleh sampai nanti ditanya di yaumul kiamah yang ditanya juga amal yang soleh ada beberapa pertanyaan Nah, disebutkan oleh para ulama ada sekitar lima atau enam yang dirangkum dalam hadis. Iya, Di antara yang ditanya adalah amal. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba sampai dia ditanya empat perkara yang pertama. Wa an umri fima abna. Umurnya digunakan untuk apa? wa an ilmihi bima fa'ala. Ilmunya diamalkan enggak? Yang ditanya apa? Amal. Wa an malihi min aina ihtasaba fima anfaqah. Ilmunya diperoleh dari mana? Diinfakkan ke mana? Wa an jismi fima abla Jasadnya digunakan untuk apa? Dalam hadis yang lain dijelaskan dari masa mudanya. Digunakan untuk apa? Dalam hadis yang lain dijelaskan bahasanya awalu ma yuhasabu alil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan ditanya pertama kali bagi seorang hamba adalah salatnya. Salat amal soleh. Iya. Yang menyelamatkan kita adalah amal yang soleh. Bukan harta kita, bukan kedudukan kita. Ini fidina azakumullah. Sampai dijelaskan yauma la yanfa'una malun wala banun illa man ata'allaha bil qalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari syuhbat, selamat dari syahwat-syahwat dunia. Selamat dari kerancuan-kerancuan dalam agama, selamat dari syahwat-syahwat keinginan dunia. Iya. Nah, bukan harta kedudukan yang menyelamatkan seseorang. Sampai orang-orang mujrim mau menukar harta-harta mereka, anak-anak mereka seluruhnya supaya mereka terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang munafik yang telah dalam keadaan syakaratul maut mereka mau merengek kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan untuk beramal satu amal soleh saja. Nah, ini yang fidina azakumullah. Iya, sehingga kita kaum muslimin terutama salafiyun Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia yang itu adalah tunggangan setan sebagaimana tadi kita sebutkan untuk menyesatkan kita semua. Nah, dunia yang dimiliki oleh orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang mujrim tidak bisa digunakan untuk menukar azab Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, yawadul mujrimi law yaftadi min adabi yaumi idim bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji Allah sebutkan orang-orang yang mujrim ketika mau disiksa Allah Subhanahu wa taala orang-orang kufar dan mujrim mereka ingin menukar dengan anaknya tiga-tiganya anaknya digunakan untuk menukar azab Allah Subhanahu wa taala istrinya saudara-saudaranya sampai dijelaskan kalau saya memiliki semuanya dunia ini semua dunia digunakan untuk menukar azab Allah Subhanahu wa taala iya coba bayangkan tidak ada manfaatnya harta pada saat itu maka yahfidina azakullah Kita kembali kepada pembimbingan para ulama Untuk memperbanyak amal soleh Ya kita mulai dari bangun Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Satu persatu Naam sampai siang terus kembali kepada tidur Kita hitung Dan sebagian ulama membuat urutan-urutan artinya amalan-amalan harian yang mudah dari amalan-amalan sunnah untuk diamalkan ringan tapi akan memperberat timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Iya. Sehingga menjadi ukuran adalah amal yang soleh. Sawa kana ghaniyan aw fakiran sama saja dia seorang yang kaya apapun seorang yang fakir. Tidak dibedakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kaya diberi keutamaan kalau dia beramal dengan amal yang soleh sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Inilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah timbangan yang seharusnya manusia menimbang dengannya bahwasannya kemuliaan manusia itu tidak diukur dengan keduniaan akan tapi diukur dengan amal soleh dengan amal yang soleh nah ini afidina azakullah kemudian akan kita sambung karena judulnya dua dan waktunya tidak memungkinkan semampunya untuk yang kedua yaitu jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Nah, kalau kita perhatikan di zaman ini mata-mata manusia memandang sebagian dari mereka terutama juga kaum muslimin kalau pengikutnya banyak itulah ahlus sunnah itulah yang benar ya karena mereka berpegang kepada hadis-hadis bahwasanya ahlus sunnah itu yang jamaah pengikutnya banyak Akan tapi kalau kita melihat sunatullah yang terjadi yang itu sudah menjadi sunatullah bahwasannya sebetulnya yang benar yang benar itu adalah tidak diukur dengan banyak atau sedikitnya pengikut walaupun secara sunnah di zaman-zaman akhir seperti ini sudah sunatullah sedikit yang benar. Sedikit yang benar. Karena melihat bagaimana petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala misalnya berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudiluka an sabilillah kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia yang di muka bumi, keumuman manusia yang di muka bumi, kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoke umume masyarakat. Pokoknya apa yang menjadi kebiasaan kebanyakan orang. Iya. Pokoknya yang banyak pengikutnya. Pokoknya yang banyak yang mengikutinya. Sekarang kalau kita bicara banyak dan sedikit pengikut, kira-kira siapa yang paling banyak mengikutnya? Siapa kira-kira? Di zaman sekarang ini. Iya. Jawab. Ahlul bidah al anu bidah. Ada yang lebih lagi jawabannya? Yang lain? Alu? Alu? Nah, ini sekedar biar antum gak ngantuk. Yang banyak pengikutnya adalah klub bola. Betul. Kalau pengajian mereka yaitu mainin bola yang nggak ada manfaatnya itu ya afan dalam arti mereka yang menjalankan bola cuma satu direbut orang banyak ya pengikutnya kalau mereka taruhan Pak Afan mereka taruhan sampai puluhan ribu kalah alut bidah pengajiannya berapa mereka Hah? ada pengajiannya sampai sekian sepuluh ribu gitu misalnya jarang ya, jarang sekedar pemahaman buat kita. Kalau banyak-banyak pengikut berarti mereka lebih banyak orang kufar, lebih banyak. Nah, kemudian yang lainnya dari kelompok-kelompok yang menyembah. Karena hanya dengan tujuan persatuan, persatuan, persatuan. Tapi persatuan yang bukan di atas hablillah di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar persatuan. Pokoknya sana oh sudah itu bersatu dengan saya. Sana bersatu dengan saya. Nah, secara zahir mereka bersatu. qulubum satta, tapi dalam keadaan hati-hati mereka saling mengingkar. Iya. Ini yang fidana asakumullah. Kalau kita lihat kenyataan yang ada. Nah, Adapun ahlu sunnah sudah fitrahnya mereka adalah sedikit. Sampai di zaman para ulama sebelum kita, ketika ketemu kalian ahlu sunnah di ujung timur, di ujung barat, sampaikan salam untuknya. Menunjukkan sedikit di zaman dulu, di zamannya para tabiin, wa tabu tabiin. Apalagi sekarang, ya, yang menisbatkan kepada alusunah mungkin banyak. Tapi yang betul-betul ahlu sunnah sedikit. Dan itu sebagai sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilu min ibadiyah syakur. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Walakin aksara nasi la ya'lamun. Eh, kebanyakan manusia itu enggak ngerti. Walakin aksara nasi la ya'kilun. Sebagian mereka, apa kebanyakan mereka itu enggak. berakal tidak memahami dan seterusnya. Dan sebagai petunjuk dari hadis Rasul SAW tadi disebutkan bahasanya ala wa inna man qablakum iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa ana hadil millah sataftaraku ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahida fil jannah wa ya al jamaah di dalam hadis tersebut dijelaskan orang-orang sebelum kita siapa alul kitab dalam hadis yang lain disebutkan 71 kelompok. Dalam hadis ini disebutkan 72 kelompok mereka berpecah belah, bersekte-sekte. Ya. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi berapa? 73. Lebih banyak lagi dari mereka. 72 disebutkan di neraka, wa wahidah fil jannah hanya satu yang di surga, itulah al-jamaah. Wa fi riwayatin ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mencocoki saya, yang berprinsip dengan prinsip saya, yang beribadah, berakidah dengan akidah saya dan para sahabat saya. Coba bandingkan. 72 dibanding satu banyak mana? Hah? Anak TK pun tahu. Banyak 72. Berarti yang banyak siapa? yang banyak adalah kaum muslimin yang menyimpang. Kaum muslimin yang menyimpang. Karena Rasulullah SAW masih menyebut umat ini. Ya. Adapun masalah nanti dia kufar atau tidak, itu ada pembahasan tersendiri. Sebagiannya dari 72 kelompok tersebut. Tapi cuma satu saja yang masuk jannah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga terkadang kita lihat ada sebagian manusia kok yang hadir dalam taklim cuma sekian orang, kok yang mengikuti jamaah antum cuma sekian orang. Iya. Ukurannya apa? Banyaknya. Yang dia pikir banyaknya. Kenapa enggak banyak? Oh, berarti ada sesuatu mereka dipikir. Ada sesuatu mereka tidak memiliki prinsip bahwasannya Rasulullah SAW pernah diperlihatkan ada suatu kaum memiliki banyak pengikut cuma nah, memiliki nabi pengikutnya cuma 10 wara itu nabi ya wa ma'ahu rahat ada seorang nabi pengikutnya cuma sekitar 10 wara itu nabi ya wa ma'ahu rajulun wa rajulan ada pengikut enam seorang nabi yang pengikutnya cuma dua atau satu Uraitu nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Ada seorang nabi enggak punya pengikut. Nabi. Sedangkan kita siapa kita? Kita hanya berusaha meniti, menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Tidak ada jaminan kepada kita. Seorang nabi <clears throat> pengikutnya cuma 10. Bahkan ada yang dua, bahkan ada yang enggak punya pengikut. Coba bayangkan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ya dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar masyhur badal Islam ghariban wa sayyidu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba Islam itu awalnya asing kemudian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali asing beruntung orang-orang yang asing siapa mereka siapa mereka alladzina yuslihuna idza fasatan nas mereka adalah orang-orang yang terus memperbaiki dalam bidang akidah yang paling utama dalam muamalah dalam ibadah dalam akhlak paling utama memberikan contoh kepada kaum muslimin untuk berlomba-lomba <clears throat> dalam kebaikan iya ketika manusia yang lain rusak salah satu pemahaman bahwasanya banyaknya itu benar. Kalau kita punya prinsip seperti ini, insya Allah semakin kokoh manhaj kita, semakin kokoh naam penisbatan kita, karena tidak melihat ke kanan ke kiri dengan banyaknya manusia. Sudah tadi kita sebutkan siapa yang paling banyak? Ini kalangan orang-orang kufar. Ya. Bukan itu ukurannya. Jangan tertipu dengan banyaknya. Nah, ini fidana azakumullah. Karena ini termasuk daripada peringai-peringai jahiliyah yang diwarisi oleh sebagian manusia di zaman sekarang. Ya, kalau zaman jahiliyah nanti bisa dijelaskan oleh asatiza di sini atau bisa dikaji kitabnya itu adalah dari kalangan orang-orang sebelum Rasulullah SAW dari tiga kalangan siapa itu minal musyrikin dan alul kitab satunya lagi apa umiin orang-orang musyrik di zaman sebelum Rasulullah SAW ahlul kitab dan umiin inilah sasaran dakwah Rasulullah SAW nah mereka memiliki sifat-sifat di antara sifatnya adalah inna min, min akbari qawadim yakni apa al iktirar bil aksar mereka tertipu dengan banyaknya artinya kalau banyak benar itu wayahtajuna bihi ala sihati syai' kemudian mereka berpendapat benarnya sesuatu adalah karena banyaknya. Wa yastadiluna ala butlani syai' bi Dan mereka berpendapat kalau yang sedikit yang asing yang tidak layak, yang tidak biasa itu sedikit ya disebutkan sebagai sesuatu yang batil. Yang aneh disebut sebagai sesuatu yang batil. Nah, sehingga pandangan mereka adalah keumuman di antara mereka pada zaman dulu. Ini diwarisi sebagian oleh orang-orang sekarang termasuk kaum muslimin di antaranya mereka memiliki pemahaman seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah supaya mereka mendapatkan hidayah. Dan kita ajarkan ya ilmu yang nafi ini kepada mereka bahwasanya Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Nah. Inna fidina azakullah. Anahum yastadiluna bil aksarin alal haq. Mereka berdalil berhujah dengan banyaknya itu di atas kebenaran. Wa yastadiluna bil aqalin ala ghairil haq. Kemudian berdalil bahwasannya selain yang banyak atau sedikit itu adalah kesalahan ataupun suatu kebatilan. Iya. Dan anggapan mereka yang banyak di sisi mereka adalah benar. Dan siapa saja yang sedikit maka itu tidak benar. Hadza huwa al-mizan indahum fi ma'rifatil minal batil ini termasuk pemikiran mereka, argumen mereka sebagai mizan timbangan buat mereka kalau melihat kelompok itu benar, si fulan benar atau salah dengan banyaknya. Ya. Wahada khata. Ini salah. Pemahamannya seperti ini salah. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhiluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang, maka apa? Akan menyesatkan kalian, membuat kalian menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi ukuran adalah kembali kepada mazda dari agama ini, sumber dari agama ini yaitu dari Rasulullah SAW. Apa yang dibawa kitabullah, sunnah sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman murid-murid Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat dan murid-murid para sahabat dari kalangan tabiin dan seterusnya tabiut tabiin sampai ke zaman kita itu ukurannya sehingga dihakimi benar atau salah kembalinya ke sana Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian, para ulama dan para pemimpin. Fa in tanazza'tu fi syai'in farudhu ila Allah rasulih. Kalau kalian berpecah, kalian berselisih, kalian berbeda pendapat dalam segala sesuatu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya bukan ke kepada banyaknya atau sedikitnya ya inafidina azakumullah Naam Bahkan dijelaskan walakin aksaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan dari mereka itu enggak memahami, tidak tahu dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa inna wajadna aktsarahum lafasiqin." Dan tidaklah kami menemui kebanyakan mereka itu memenuhi janji. Kalau sudah mereka mengatakan kami seorang muslim, banyak dari mereka yang ingkar janji dengan syahadatnya dari konsekuensi-konsekuensinya sehingga tidak ya kita lihat sekarang ini mereka ada yang berprinsip bahwasannya asal ngikut yang banyak asal ngikut yang banyak sedangkan mereka memiliki janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala janji-janji kepada Rasulullah SAW la ma'budu bihaqqin ilallah tidaklah dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. La buat bihaqqin illa Rasulillah. Tidaklah dia mengikuti hanya kepada Rasulullah SAW. Janji itu diremehkan. Hanya untuk mengikuti kebanyakan manusia. Ya, seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah karena manusia kebanyakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang sekarang kita lihat dia lebih memilih banyaknya. Harusnya dia mengikuti Rasulullah SAW dan dia sudah faham dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kebanyakan manusia yang ada di sekelilingnya melakukan sesuatu yang menyelisih Rasulullah SAW, dia pun ikut apa? Kebanyakan manusia. Iya. Ini afidina azakumullah dan lainnya dari ayat-ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maka timbangan bukanlah banyaknya atau sedikitnya, akan tapi timbangannya adalah al-haq itu sendiri, yaitu yang tadi kita sebutkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jelaskan al-hakum mirabikum, walla takuna minal mumtari. Al-haq itu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai kepada zaman kita diwariskan. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang ragu. Barang siapa di atas al-haq walaupun dia sendiri walaupun dia sendiri maka dia adalah benar. Berarti timbangannya adalah al-haq bukan banyaknya. Ya. Barang siapa yang di atas al-haq walaupun dia sendiri dia benar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-haq ataupun ahlus sunnah mangkana alal haq au muwafiq al haq wa in kunta wahdah yang dinamakan ahlus sunnah itu yang mencocoki al haq walaupun dia sendiri walaupun dia sendiri Dikatakan oleh Syekh Bukhari bahwasanya Hafizullah taala al-waqi khairus syahid. Perkataan yang simpel. Mudah. Buktinya yang penting bukan pengakuannya. Mungkin yang banyak mengaku alus sunnah, naam, yang memiliki pengikut yang banyak mengaku alus sunnah, buktinya mengikuti sunnah tidak mengikuti al-haq dia. Ya. Walaupun dia banyak gak mengikuti sunnah, bukan ahlus sunnah. Walaupun dia sendiri, kalau dia berada di atas sunnah, di atas al-haq, dialah ahlus sunnah. Nah, maka tidak zamannya lagi sebagai seorang penuntut ilmu untuk memalingkan matanya, pandangannya karena tertipu dengan banyaknya pengikut. Ini afidana azakumullah. Iya. Dan orang-orang yang di atas kebenaran walaupun dia sendiri itu maka wajib untuk diikuti. Adapun dia yang banyak ataupun mereka yang banyak tapi dia di atas kebatilan maka tidak wajib untuk diikuti bahkan ditinggalkan. Dikatakan oleh para ulama al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijalu bil kebenaran itu tidak diketahui dengan orangnya karena orang itu suatu saat berubah kecuali mereka yang sikoh yang disebutkan dari para pembawa sanat-sanat yang jelas sudah sikoh sudah mati mereka jelas tidak akan berubah kebenaran itu tidak lihat di orangnya pokoknya kalau asal dari syekh kita dari ustadz kita benar. Tidak boleh. Harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan maman salafiyah. Ya. Dan orang itu diketahui benar karena dia membawa kebenaran itu sendiri. Tidak usah dibilang si fulan benar. Kita lihat aja. Kalau dia di dalam ucapannya, di dalam tindak tanduknya, dalam ibadahnya, dalam itikadnya di atas ahlus sunnah dengan sendirinya dia disebut ahlus sunnah. Walaupun dia mengaku sebagai seorang ahlus sunnah, ya menggembar-gemborkan di sana sini, tapi dalam ucapannya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya terutama tidak mencerminkan sunnah-sunnah Rasul dan prinsip-prinsip Rasul tidak bisa disebut sebagai Ahlus sunnah. Walaupun dia banyak. Walaupun mereka banyak. Iya. fidana azakumullah. Sehingga seseorang itu dikenali karena kebenarannya. Bukan kebenaran itu dikenali dari orangnya. dengan pengecualian tadi. Kalau sanad-sanad sudah jelas dari kalangan al-hadis yang sikoh harus lihat orangnya. Karena apa? Mereka sudah meninggal, tidak akan berubah. Adapun orang hidup kita lihat berapa banyak ya ahlul ilmi bahkan ulama yang mereka dalam hitungan hari berubah dari kebenaran kepada berbagai macam penyimpangan. Nah, sehingga kita harus punya prinsip seperti itu. Dan itu yang diajarkan para ulama kita. Siapa saja yang di atas al-haq maka dia wajib untuk diikuti. Contoh-contoh dalam hal seperti ini banyak. Artinya dari kalangan pendahulu kita yang soleh dan para nabi sebelumnya bahwasanya timbangan kebenaran itu bukan pada banyaknya. Coba antum lihat. Ana ringkas di antaranya Nabi Nuh. Berdakwah selama berapa? 950 tahun. Berapa pengikutnya? banyak. Iya. Sampai dijelaskan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah yang beriman bersama Nabi Nuh melainkan yang sedikit. Nabi-nabi berikutnya seperti itu. Sampailah kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Awalnya sedikit, asing. Kemudian Allah tolong ia dimenangkan. Idza jaa nasrullahi wal fath Kemudian manusia berbondong-bondong untuk meluk Islam. Tapi di zaman kita sudah mulai apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ia akan semakin berkurang, berkurang, berkurang sampai nanti datang yang kiamat. Iya. Semakin sedikit, semakin sedikit. Ini fidina azakumullah. Badal Islam ghariban Masyaidu ghariban kama badak fatu balil ghurabah. Nah, Tayyib. Sebagai penutup Mari kita renungi beberapa nasihat para ulama Di antaranya yang anak bawa ini adalah syarahnya Syekh Fauzan Hafizullah Ta'ala Beliau menyebutkan Fal ibaratu laisa bil kasrah ukuran kebaikan itu kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya dan ibarah itu diukur dengan bisawab wa isab eh, wa isabatihi na'am wa isabatil haq dan nilai daripada kebenaran itu sendiri. Kalau dia banyak tapi benar ini toyib kata beliau. idza kanat al kasrah ala sawab hadza toyib. Kalau yang banyak itu adalah di atas kebenaran, masya Allah ini bagus. Ya. Yeah. Walakin sunatullah jalla wa ala anal kasrah takunu alal batil. Dan sudah menjadi sunatullah subhanahu wa ta'ala bahwasanya yang banyak itu ada pada yang tidak benar atau kebatilan. Naam. Karena dijelaskan Allah Subhanahu wa taala wa ma aksarun nas walau harasta bimumin Wa in tuti aksara man fil ardi yudilika an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia yang di muka bumi ini, maka akan membuat kalian tersesat, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang diikuti adalah kebenarannya. Yang diikuti adalah apa yang mereka bawa dari dalil-dalil yang sahih ketika mendakwahkan agama ini bukan banyaknya sehingga ketika seorang meniti jalan salaf akan menambah kokoh pada dirinya berapapun teman saya ya berapapun banyaknya teman saya dalam meniti dakwah ini saya akan tetap kuat di atas sabili sunnah di atas jalan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, mungkin besok berganti, mungkin besok berkurang, mungkin besok habis. Cuma tinggal dua orang misalnya nggak habis saja. Tetap akan sabat ala sunnah di Rasulullah SAW. Kuat di atas sunnah Rasulullah SAW. Iya. Alhamdulillah kalau semakin banyak. Ini adalah kebaikan. Nah, ini afidina azakullah yang bisa kami sampaikan karena terbentur waktu dan mendadak.